الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية وأن الإيمان قول بلسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح وأنه يزيد وينقص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصل شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قال المصنف رحمه الله berkata الإمام al ابن القيم رحمه الله ألم كتاب من اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية tentang perkataan Ibn Al-Haddad al syafii dalam perkara keyakinan Ahlu Sunnah berkata Ibnu Qayyim rahimahullah menukil perkataan Ibn Al-Haddad wa anna al-imana qawlun bil lisan Dan sesungguhnya iman itu adalah ucapan dengan lidah. Wa ma'rifatun bil qalbi. Iman itu adalah ma'rifah bil qalbi. Keyakinan yang terdapat dalam hati. Wa amalan bil jawarih. Dan melakukan konsekuensi iman tersebut dengan praktek amalan. Dengan seluruh anggota tubuh wa annahu yazidu wa yanqus dan iman itu bertambah dan berkurang. Inilah mazhab ahli sunnah wal jamaah tentang iman. Iman terdiri daripada tiga unsur, qaulun bil lisan, diucapkan dengan lidah, yaitu ucapan iman, pintu masuknya iman adalah syahadatain. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lidah. Siapa yang tak mengucapkan kalimat syahadatain, dianggap tak beriman meski dia meyakini dalam hatinya. bagaimana tak bergunanya keyakinan Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meyakini kebenaran agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dia pun turut membantu Nabi, menjaga Nabi, membela Nabi, tapi sia-sia karena dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berkata Nabi, "Ya ammi qul la ilaha illallah wa paman ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha Kalimat inilah yang dapat kujadikan hujah untukmu nanti di hari kiamat di sisi Allah." Tapi dia enggan mengucapkannya. Maka matilah Abu Talib dalam keadaan kafir, Iyadhan billah. Jadi harus diucapkan qaulun bil lisan yang kedua, ma'rifatun bil qalbi, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati atau membenarkan apa diucapkan dengan lisan di dalam hati. Yang pertama adalah amalul lisan, yang kedua adalah amalul qalbi. Lisannya mengucapkan, hatinya pun mengiringi dengan pembenaran. Tasdiqun bil qalbi. Agar berbeda antara mukmin dan munafik. Orang munafik ada kesamaannya dengan orang-orang beriman. Sama-sama mengucapkan kalimat iman dengan lisan. Bedanya orang munafik mengucapkan iman dengan lisannya tidak dengan hatinya. Karena itulah sia-sia perkataan la ilaha illallah yang diucapkan orang munafik karena dia tidak imani dengan hatinya. Maka iman akan bermakna ketika diucapkan dengan lisan dan diiringi dengan pembenaran hati. Ma'rifatun bil qalbi yaitu ma'rifatul qalbi atau tasdiqul qalbi. Ya, dengan inilah keluar orang-orang mukmin dari golongan orang-orang munafik yang hanya mengucapkan dengan lisan tapi tidak dia imani dengan hatinya. Kata Nabi ya ma'syara man amana lisanihi wa lam yadkhulil imanu fi qalbihi la taghtabul muslimin. Kata Nabi, wahai orang-orang yang mengaku beriman dengan lidahnya dan belum masuk iman ke dalam hatinya, janganlah kalian menggibahi kaum muslimin atau kaum mukminin. Ini yang kedua, yang ketiga wa amalun bil jawarih. Iman itu akan menjadi benar manakala setelah diucapkan dengan lisan diiringi dengan pembenaran hati setelah itu adalah diikuti dengan amalun bil jawarih, mengamalkan segala konsekuensi iman dengan semua anggota tubuhnya. Ruku, sujud, i'tidal, haji, umroh, jihad, sedekah dan seterusnya. Amal, iman itu akan bermakna ketika ada amal. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati dan melahirkan amalan. Maka iman tidak dikatakan iman jika tak iringi dengan amal. Perkataan wa amalun bil jawarih mengeluarkan kelompok yang tersesat dalam bab iman yaitu kaum Murji'ah. Siapa kaum Murji'ah? Merekalah sekte yang mengatakan iman tak ada kaitan dengan amal. Iman hanyalah ucapan lisan atau hanyalah keyakinan dalam hati. Tak ada kaitannya dengan amal. mereka disebut dengan kata-kata murji'atun dari kata-kata arja'a yurji'u maknanya akhara yuakhiru. Karena mereka tak memasukkan amal dalam iman, mereka kebelakangkan, mereka akhirkan. Kata mereka iman tak ada kaitan dengan amal. Amal itu bukanlah dia iman, iman bukanlah dia amal. Ini pemahaman murji'ah. Bahkan yang ekstrim dari Murji'ah mengatakan la yanfa'u ma'al imani ta'atun. Tak berguna segala macam perbuatan taat ya jika dia telah beriman sia-sia semua perbuatan taat tak ada makna. Wala yadurru ma'al imani ma'siyatun. Tidaklah berbahaya jika orang telah beriman semua maksiat yang dia buat yang dia lakukan. Kata mereka tak berbahaya maksiat jika orang telah beriman tak bermanfaat, tak berguna ketaatan jika dia telah beriman. Maka dengan inilah kita mengeluarkan al-murji'ah. Ya. Yang mereka tak memasukkan amal ke dalam iman. Ya. Jadi ini tiga hal, diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, melahirkan amal dengan anggota tubuh. Membaca Quran itu amal, bersedekah itu amal, berbakti kepada orang itu amal. Ruku, sujud, amal, menyingkirkan sesuatu yang jauh yang sekiranya membahayakan jalan itu amal. Inilah tiga elemen iman. Ya. Dan hal ini didukung oleh perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 cabang lebih. A'laha yang tertingginya qaulul la ilaha illallah ucapan la ilaha illallah ini ucapan. Wa adnaha yang terendahnya imatatul adza 'anit tariq menyingkirkan apa-apa yang sekiranya dapat menyakiti orang di jalan. Ini amal yang tadi ucapan, yang ini amalan anggota tubuh. Mengambil sesuatu menyingkirkan bahkan Nabi melihat seorang laki-laki di surga di bawah pohon rindang yang menaunginya disebabkan di dunia dia melihat ada pohon melintang menghalangi jalan dia potong dia singkirkan Dengannya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya, menyingkirkan sesuatu yang menyakiti orang jalan, apapun juga, batu besar, menimbul lubang dan semacamnya, ini adalah bagian daripada iman. Dan ini adalah merupakan amalan. Yang tadi ucapan, qaulu la ilaha illallah, iman 70 cabang lebih, yang tertinggi ucapan la ilaha illallah, terendah menyingkirkan sesuatu yang bahayakan di jalan. Yang ketiga, wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu adalah cabang daripada iman. Sifat malu adalah amalan hati. Malu itu terletaknya di hati. Yang malu itu adalah hati. Jadi komplitlah tiga hal. Perkataan yaitu la ilaha illallah, amalan menyingkirkan sesuatu yang menyakiti orang jalan, yang ketiga amalan hati. Itu apa? Rasa malu. Inilah iman tiga dikumpulkan Nabi dalam satu hadis. Kemudian ada lagi tambahannya wa yazidu kata Rasulullah uh, kata Ibnu Haddad rahimahullah wa annahu yazidu wa yanqus dan iman itu bertambah dan iman itu pun bisa berkurang. Dan ini untuk menyelisih kaum Khawarij yang mereka mengatakan iman tak bertambah dan tak berkurang, iman satu saja stabil satu bagian. Jika dia ada sempurnalah iman. Idza thabata thabata kulluh. Kalau dia ada sempurna imannya. Wa idza intafa intafa kulluh. Kalau dia tak ada habis semua imannya. Maka apapun perbuatan dosa besar bagi kaum khawarid itu menggugurkan iman. Batallah imannya. Karena itulah mereka mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Mereka menghalalkan darahnya dan seterusnya. Karena mereka Ya. Kaum Khawarij menganggap iman itu tak bertambah, tak berkurang satu bagian, satu kesatuan. Kalau ada sempurna, kalau hilang hilang total. Kalau sunnah mengatakan tidak. Iman itu ada yang terendah dan ada yang tertinggi. Kata Nabi, a'laha yang tertinggi ini menunjukkan iman itu ada tingkatannya. Lau qawlu la ilah lallahu yang terendah matatul adha di tarik. Jika ada yang terendah, ada yang tertinggi berarti di antara keduanya ada Tingkatan-tingkatan menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Manalah dapat disamakan iman kita dan iman para sahabat. Bagaimana disamakan iman kita dengan Abu Bakar Siddiq? Bahkan seluruh sahabat pun tak akan pernah ada dapat menyamai iman Abu Bakar Siddiq allah Allah. Ya. Jadi iman itu bertambah dan manakala dia bisa bertambah, berarti dia bisa berkurang. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang ciri-ciri orang beriman, alladzina idza turiyat alaihi, alladzina idza turiyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mereka lah orang-orang yang bila mana dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Ya. Alladzina qalahu nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, dan adapun orang-orang yang berkata kepada orang ber, beriman, "Innan nasa qad jama'u lakum," sesungguhnya orang-orang kafir sudah sepakat kembali mereka berkumpul untuk menyerang kalian. "Innan nasa qad jama'u lakum takutlah kalian. Fazadahum imanan wa taslima. Mereka tak takut, tak gentar. Selesai perang Uhud mereka masih luka-luka, mereka sampai di kota Madinah. Terdengar bahwasanya Abu Sufyan akan kembali menyerang. Maka Rasulullah berangkat dengan seluruh sahabat yang ikut perang Uhud. Ya, yang dalam keadaan terluka-luka mereka berangkat untuk menyongsong kaum musyrikin. Setan memberitahukan bahwasanya akan datang kaum musyrikin menyerang kalian. Mereka dalam keadaan luka-luka. Tapi mereka fazadahum imana. Bertambahlah iman mereka. Wa qalu hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan ni'mal wakil. Dialah sebaik-baik wakil bagi kami. Akhirnya musuh tak jadi datang, musuh ketakutan mereka pulang ke kota Mekah. Di sini mereka mengatakan bertambah. Wazadah bertambah iman mereka. Ini menunjukkan benarnya mazhab ahli sunnah. Iman itu bisa bertambah. Setiap hari kita berbuat taat. Kau datang mengaji, bertambah iman imanmu. Kau baca Quran, bertambah iman. Kau bersedekah, bertambah iman. Berinfak, tersenyum kepada kawan, bertambah iman. Amar ma'ruf, ngajak orang kepada kebaikan. Ngaji yuk, bertambah iman. Nahi mungkar, mencegah orang berbuat mungkar, bertambah iman. Ya, iman terus bertambah, bertambah. Subhanallah. Sehingga semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Dan iman pun bisa berkurang, berkurang, berkurang. Sehingga habis tak ada lagi keimanan. ya dan billah. Iman itu punya usul. Dia punya akar. Bila tercabut akar iman, habislah keislamannya, kafirlah dia, murtadlah dia. Ya. Akar iman ini harus dijaga. Adapun maksiat dosa-dosa besar bukan akar iman, mana kalau diperbuat berkurang imannya, tak sempurna iman tapi masih punya akar. Pohon itu masih punya akar walaupun batang-batangnya banyak ini tebangnya ranting-rantingnya, cabangnya, dia masih bisa tumbuh karena masih ada akar. Begitulah iman. Iman memiliki usul, judul, akar. Akar ini akan tercabut manakala melakukan hal-hal yang membatalkan keimanan, mencela Allah, mencela nabinya. Ya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya, ini semuanya pembatal keimanan, kesyirikan, sihir dan seterusnya akarnya habis. Kalau habis akarnya, sia-sia semua amalan dibangun di atas akar yang sudah kropos akar yang sudah mati. Sia-sia semua amalan. Ya. Karena itulah iman Ya, tak satu bagian. Nabi mengatakan sab'un bid'un wa sab'una sya'ab, tujuh puluh cabang lebih. Ya. Al-Imam uh, Al-Baihaqi berusaha mengumpulkan 70 cabang iman ini melalui hadis-hadis Nabi. Apa saja maksudnya dengan 70 cabang ini? Ya. Muncullah kitab namanya Syu'abul Iman. Cabang-cabang keimanan. Jadi ikhwah fillah rahimahullah. dia bisa bertambah, sesuatu yang bisa bertambah berarti dia bisa berkurang. Ya. Maka kapan iman itu berkurang? Iman itu berkurang manakala seseorang berbuat maksiat. Ya. Berkuranglah imannya. Dan satu kemaksiatan diperbuat akan mengiring kepada maksiatan lebih besar. Target syaitan iblis alaihi la'natullah bagaimana manusia itu bisa keluar daripada Islam, kufur. Dan tak akan mungkin dia langsung mencapai kekufuran kecuali melalui tingkatan-tingkatan. Ya. Dia akan berusaha menggoda manusia daripada bab syahwat, maksiat. Orang terus berbuat maksiat, berbuat maksiat, akhirnya Lambat laun dia merasa tak nyaman dengan keimanannya, tak nyaman dengan orang-orang beriman, tak nyaman dengan orang-orang saleh, tak mau bermajlis dengannya. Kau kira penzina bisa berkumpul dengan orang-orang saleh? Mustahil. Rampok, pembegal, mustahil. Dia menganggap ini bukan alamku. Lambat laun dia pun meninggalkan segala macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban semua lepas. Ketika lepas segala macam kewajiban, Datanglah kepadanya berbagai macam subuhat-subuhat. Daripada kemaksiatan naiklah kepada tingkat bid'ah. Jadi ahlul bid'ah dia ikutlah kelompok ini, ikutlah kelompok itu. Ya. Ya dan billah tercemarlah ilmunya dengan berbagai macam kotoran-kotoran bid'ah, subuhat. Lambat laun, lambat laun bergaul, bergaul, bergaul dengan ahli subuhat akhirnya ragu dengan Islam dan keluar daripada Islam. Itulah target terakhir. Jadi begitulah iman berkurang, berkurang, berkurang bisa habis selama-lama. Tiap kali kita berbuat kemaksiatan, iman itu akan berkurang dan setiap bentuk maksiatan dan dosa-dosa akan menarik kepada dosa yang lebih besar. Orang mencuri nggak langsung curi bank lu, mustahil. Yang kecil dia mulai dulu, curi uang, Ya, mungkin 10 ribu, 100 ribu, 1 juta. Lambat laun menjadi nikmat, menjadi penyakit, menjadi kebutuhan, ketagihan. Semuanya berproses. Pembunuh itu tidaklah langsung menjadi pembunuh bayaran, berdarah dingin, tidak. Karena itulah maksiat itu bagaimana supaya kita tahan, jangan jangan kita buat. Sekali kita buat, dia akan menjurus kepada maksiat lebih besar. Pembunuh berdarah dingin itu bukan sekali bunuh, itu sudah berulang-ulang awalnya berat. Ya, menembak orang itu awal berat. Tapi kalau sudah keluar satu peluru, berikutnya mudah. Begitulah kemaksiatan. Sekali dia tarik pelatuk keluar peluru, mati satu orang. Ya, sudah berat. Untuk kedua, ketiga gampang. Yang payah pertama. Sekali berzina, berat. Tapi kalau sudah sekali, berulang dua, tiga, empat, menjadi ringan. Itulah kemaksiatan. Nah itulah kita berusaha untuk menghindari diri kita daripada maksiat, berdoa kepada Allah. Kalau pun terjebak terkejut, segera taubat, beristighfar kepada Allah, minta kepada Allah ampunan. Minta agar dijaga, dipelihara dari keburukan diri daripada keburukan syaitan. Terus bermunajat, meminta kepada Allah. Kemudian perbuatlah segala kebaikan yang hapuskan keburukan-keburukan kita agar tak bertambah. Untuk mengaji sekali, Allah mau ngaji dua kali, mau ngaji tiga kali, mau ngaji empat kali, mau ngaji lima kali terus. Sekali tak masuk, sekali tak masuk, capek aku, dah masuk tak masuk lagi dua kali, tak masuk tiga kali, tak masuk empat kali, sebulan sekali, lambat laun setahun sekali, lambat laun hilang. Karena itulah ketika kau berbuat kebaikan, bukan itu targetmu, tapi kebaikan ini akan menggiring engkau kepada kebaikan lebih besar. Kebaikan yang kecil yang kau perbuat bukan itu target. Ini sarana, dengan itu akan menggiring kepada kebaikan yang besar. Sebagaimana maksiat itu pun demikian adanya. Apa yang kau lakukan kepada maksiat kecil akan menggiring kepada maksiat yang lebih besar. Bid'ah kecil akan menggiring kepada bid'ah besar. Kaum Khawarij ketika mereka ber, belum menjadi Khawarij mereka berkumpul ya di masjidnya Abdullah bin Mas'ud. Mereka berzikir bersama berkelompok. Yang satu memimpin, kabbirullah mi'atan. Bertakbirlah satu kali. Fayukabbirun. Maka mereka bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Satu suara. Mereka letakkan batu-batu untuk menghitung. Kabbirullah, sabbihullah mi'ah. Bertasbihlah satu kali. Mereka pun bertasbih, dipimpin satu yang lain ikut. Ya. Datanglah Abu Musa al-Ash'ari ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Dia ketok pintunya pagi-pagi sebelum salat fajar. Kulihat orang-orang aneh. Mereka kumpul-kumpul, mereka berzikir bersama. Satu orang mimpin mengatakan kabirullah, bertakbirlah seratus kali, bertahmid seratus kali. Dan mereka mengikatkan batu-batu untuk menjadi penghitung mereka. Bagaimana pandanganmu? Kata Ibn Mas'ud, bagaimana pandanganmu? Kulihat lihat hal yang aneh. Kelihatannya baik. Apa kata Ibn Mas'ud? Suruh mereka menghitung-hitung dosa mereka. Kujamin lebih bermanfaat. Tak sia-sia daripada apa yang mereka buat. Seketika Ibn Mas'ud bergegas keluar dari rumahnya mendatangi mereka yang sedang berzikir. Apa kata Ibn Mas'ud? Apa yang kalian buat ini? Apa yang kalian lakukan ini? Ma'ahdathum. Kalian buat apa ini? Perkara apa ini? Kalau ya Abu Abdurrahman, ma nuridu minhu illa khairan. Mereka berkata, wahai Abu Abdurrahman, kami mau cari pahala, kami berbuat kebaikan. Kami bukan sedang maki-maki orang, kami berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Kami sedang berzikir. Ya, kata Ibn Mas'ud, sabaqtum ashab Rasulillah ilman. Ya, kalian merasa telah melampaui sahabat-sahabat Rasulullah dalam keilmuan. Ya, Rakibtum bid'atan tulman kalian telah melakukan suatu bid'ah yang penuh dengan kegelapan. Ya. Ini Rasulullah SAW. Ya, sementara kata Mas'ud, aniyatuhu lam tuksar. Masih baru perkata semua tangga Nabi belum hancur. Wadah-wadahnya, piringnya, pinggannya, semuanya masih ada utuh. Wathiyabuhu lam tubla. pakainya pun belum lagi menjadi usang. Fa innakum la ala millatin ahda min millati Muhammad. Apakah kalian merasa kalian itu lebih baik agamanya daripada agama Muhammad? Am annakum muftatihu babid Atau sebenarnya kalian sedang membuka pintu kesesatan? Ibnu Mas'ud mengusir mereka, mengeluarkan mereka berkata perawi kisah ini akhirnya kulihat mereka menjadi orang-orang yang memerangi Ali menjadi kaum Khawarij yang memerangi Ali pada peperangan Nahrawan. Subhanallah. Lihatlah bid'ah kecil menggiring kepada bid'ah besar, menghalalkan darah Ali, menumpahkan darah Ali, menumpahkan darah kaum muslimin. Semuanya dari yang kecil. Subhanallah. Karena itulah kewajiban kita berusaha untuk menghindari daripada kemaksiatan. Tergelincir segera bangun cepat tobat kembali kepada Allah Jalla fi'ula. Ya, karena dia akan menggiring kepada maksiat yang lebih besar. Jadi itulah iman yazidu wa kus dia bertambah dan dia berkurang, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Manakala kita berzikir kepada Allah iman itu bertambah. Ya, manakala kita menimba ilmu iman bertambah. Apapun kebaikan menambah iman, apapun kemaksiatan mengurangi iman. Ini mazhab al-sunnah wal Jamaah. Ya. Naam, tafadhal. أحسن الله إليكم وأن المؤمنين يرون ربهم عز وجل في الآخرة من غير حجاب وأن الكفار عن رؤيته عز وجل محجوبون وأن المؤمنين يرون ربهم عز وجل في الآخرة berkata Ibnu Haddad Ibnu Qayyim menukil berkata Ibnu Haddad sesungguhnya orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka azza wa jal fil akhirah nanti di negeri akhirat min ghairi hijabin tak ada sama sekali hijab yang melindungi Allah dengan mereka melihat dengan mata kepala mereka bi'aini ru'usina narallaha kita melihat Allah dengan mata kepala kita bukan dengan hati dengan mata kepala kita ini madhab ahlu sunnah agar kita beda dengan kaum ahlu bid'ah dari Mu'tazila dari jahmiyah Jahmiyah mengatakan Allah tak mungkin dilihat. Kalau dilihat berarti dia makhluk, berarti dia ada pada satu jihad, satu tempat. Berarti dia ditempati tempat, berarti dia diliputi tempat. Jahmiyah menolak, Mu'tazilah menolak, Allah tak mungkin dilihat kata mereka. Sementara dalil dari Quran banyak, dari sunnah juga banyak. Wujuhun yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yauma idzin wajah-wajah pada hari itu nadhiratun terang benerang bercahaya, berseri-seri ila rabbiha nadhiratun. Ketika kepada Tuhannya mereka melihat. Kata-kata nadhiratun ila taklah maknanya kecuali memandang dengan kedua mata. Nadhara ila dengan ain bukan dengan hati. Ya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika menyebutkan ayat lil ladzina ahsanul husna Waziyada Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan baginya al-husna, kebaikan surga waziyada dan tambahan kebaikan daripada nikmat surga. Kata Nabi, ziyadah adalah melihat Allah Subhanahu wa taala, ru'yatullah yaumul qiyamah. Ya. Inilah ziyadah tambahan kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah la yarhaqu wujuhum qatarun wala dhillah. Tak pernah diliputi ketika itu wajah mereka dalam kehinaan dan debu. Enggak. Allah mengatakan kalla sekali-kali tidak innahum yaitu mereka orang-orang kafir an rabbihim yauma idzin la mahjubun. Sungguh mereka akan terhijab dari melihat Tuhan mereka. Imam Syafi'i mengatakan manakala mereka orang-orang kafir terhijab dari melihat Allah artinya mafhum mukhalafahnya adalah kesempatan bagi orang-orang beriman untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun dari dalam hadis Nabi yang mulia Nabi mengatakan innakum satarawna rabbakum ya iyanan kama tarawna al-qamara laila kama tarawna al-badra ya atau kama tarawna al-qamara laisa dunaha sahabun kalian akan melihat Tuhan kalian bagaikan kalian melihat bulan yang terang benderang, bagaikan purnama yang terang benderang, yang tak ada yang melindunginya daripada awan. Ya, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal e, qamara laylatul badr sebagaimana kalian melihat bulan di kala purnama. La tudammuna fi ru'yatihi. Tak perlu kalian berdesak-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tak berdesak-desakan melihat matahari, melihat bulan, demikian juga tak perlu kita berdesakan melihat Allah Jalla wa'ala. Ya. Ini keyakinan ahlul iman. Mereka akan melihat Tuhan mereka. Ya. Nanti di hari kiamat, nanti di surga. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan sedikit pun orang-orang kafir bahkan orang-orang munafik untuk melihat kepada Allah Jalla wa'ala Allah hijabi dirinya dari mereka untuk tidak dapat dilihat. Tak adalah kenikmatan lebih dahsyat di surga daripada kenikmatan melihat Allah Jalla wa'ala Ini menunjukkan Allah itu punya zat. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini Allah itu masih gaib bagi kita. Gaib tak bisa kita lihat karena memang lemahnya penglihatan mata kita. Makhluk tak ada yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. akan terbakar. Ya. Itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hijabu nurun. Hijab Allah itu cahaya. Lau kasyafahu lahtaraqa ilaihi subuhat lahtaraqa ilaihi subuhat wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Allah itu hijabnya cahaya. Jika Allah singkap cahaya tersebut akan terbakarlah makhluk yang melihat kepada Allah Subhanahu taala. Tak sanggup kita. Lihatlah bagaimana Musa alaihissalam meminta untuk melihat Allah karena Musa mendengar suara Allah sehingga dia pun tak sabar ingin melihat Allah. Rabbi, hari ini anzur ilaika Tuhan. Lihatkanlah, tampakkanlah dirimu kepada saya. Anzur ilaika agar saya melihat kepadamu. Kata Allah, "Lan tarani, engkau tak mampu melihatku." Walakin yang ila jabal, lihat sajalah gunung itu. Fa ini maka makanah kalau masih tetap di tempatnya fasau tarani. Engkau mampu melihatku. Kalau gunung mampu melihatku, engkau mampu melihatku. mata jalla rabbuhu jabal Kalau Allah menampakkan ya Allah menyingkap hijabnya kepada cahak kepada Allah tampakkan Allah singkapkan hijabnya kepada gunung seketika gunung pun hancur gunung Tursina hancur Ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Allah jadikan gunung itu hancur. Wa kharra Musa sa'iqa. Seketika Musa itu pun pingsan. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar yang kita puji, subhanallah bihamdihi yang kita zikir menyebutnya. Ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali Ikram ini kita sebut-sebut sekarang, nanti akan kita lihat dia. Kapan? Di hari kiamat. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Tuhan sampai kan mati. Mati kita, kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun merasakan Allah itu ada jelas. Orang beriman merasakan. Allah kabulkan doa-doa mereka, Allah mudahkan urusan mereka. Allah timpakan azab kepada orang-orang yang menzalimi mereka, jelas kita lihat. Ya, alam ciptaan yang diciptakan, gunung yang tinggi menyulang, langit yang luas terbentang, hamparan <clears throat> ya, ladang-ladang, hutan, lautan. Ini semua menunjukkan Allah Jalla wa Ala ada. Nah, kata beliau, wa annal kuffara an ru'yatihi azza wa jalla mahjubun. Sesungguhnya orang-orang kafir akan terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Berapa sisa waktu kita? Baik, lanjutkan akhi. Wa annal Qur'ana kalamullahi rabbil alamin. نزل به الروح الأمين على قلب محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم نعم أنزله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وأنه وأنه غير مخلوق وأن الصور والآيات والحروف المسموعات والكلمة التامة والكلمات والكلمات التامة التي عجزت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ليس بمخلوق كما قال المعتزلي حسبك Berikutnya yang kita harus yakini wa annal Qur'ana kalamullah rabbil alamin. Quran itu benar-benar perkataan Allah Tuhan pencipta alam semesta. Allah berkata-kata dengannya. Allah bacakan kepada Jibril, Jibril mendengar daripada Allah, Jibril bacakan ke dalam dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan kita ahlu sunnah. Karena kelompok ahlul bid'ah, ahlul kalam mengingkari Quran ini kalamullah Jalla wa'ala. Mu'tazilah mengingkari. Ya. Kata mereka makhluk. Quran ini Allah ciptakan. Karena dia sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Quran itu makhluk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tak mampu berkata-kata dengan suara dan huruf didengar. Kalau dia berbicara dengan suara dan huruf berarti dia meniru makhluk, sama dengan makhluk. Ya. Karena itulah mereka mengatakan Allah tidak berkata-kata. Itu itulah mazhabnya Mu'tazilah dan mazhabnya Jahmiyah. Adapun Asy'ariyah dan Maturidiyah mirip-mirip mazhabnya. Mereka mengatakan Quran itu ya kalamullah tapi bukanlah yang didengar oleh Jibril dengan suara dan huruf tidak. Karena menurut mereka kalamullah adalah kalamun nafsaniyun. Kata asyairah perkataan Allah adalah perkataan dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Qaimun bidzatih dengan dirinya, tidak terucapkan. Kalau terucapkan dengan suara dan huruf berarti dia menyeru makhluk. Karena itulah mereka mengatakan Al-Qur'an ibaratun an kalamillah. Quran itu adalah seibaratun ya, perumpamaan daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut mereka Quran itu adalah ya bukan perkataan Allah Subhanahu wa taala tapi Jibril. Jibril yang membacakan Quran ini bukan didengar dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril lah yang mengekspresikan apa yang terdapat dalam dalam, dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Mereka subhanallah mengumpamakan Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan orang yang bisu yang tak keluar suaranya. Kalau suaranya pun keluar tak dipahami, butuh penterjemah. Karena itulah mereka mengatakan Quran ibaratun an kalamillah, bukan kalamullah hakikatan yatakallamu biha. Allah tak berkata-kata dengan sah sebenar-benarnya. Ya, karena itulah mereka mengatakan ya, jika diekspresikan dengan bahasa Arab, jadilah dia Quran. Yang mengekspresikannya Jibril. Jika diekspresikan dalam bahasa Ibrani, jadilah dia Taurat. Bisa bila diekspresikan dalam bahasa Suryani, jadilah dia Injil. Dan mereka ini semua mereka sepakat Allah tak berkata-kata. Karena kalau Allah berkata-kata, berarti Allah harus punya lidah. Berarti Allah harus punya pita suara. Berarti, berarti, berarti Allah sama dengan makhluk. Subhanallah. Sekarang banyak makhluk yang berkata-kata tak ada pita, pita suara, tak ada lidah. Ya, subhanallah. Apa contohnya? Hah, TV bicara, ada lisannya, tak ada lisannya, lidahnya tak ada. TV bicara, radio bicara. Subhanallah. Berkata-kata. Ya. Jadi mereka menolak Allah berkata-kata. Kita Ahlussunnah meyakini Al-Qur'an kalamullah Rabbul alamin, hakikatan minhu bada'a. Perkataan itu dari Allah muncul. Banyak keterangan Allah berkata-kata dalam hadis Nabi juga ada. Inna Allah idha takallama bi kalimatin jika Allah berbicara di langit sana maka begitu berat bagi para malaikat-malaikat. Ya, maka seketika mereka pun pingsan karena dahsyatnya perkataan Allah Subhanahu wa taala. Manakala mereka sadar bangkit dari siuman daripada pingsan yang pertama kali bangkit adalah Jibril. Maka kepada Jibril Allah sampaikan perkataannya. Maka Jibril ketika itu ditanya oleh malaikat, "Madza qala rabbukum?" Tuhan kalian berkata apa? "Qala al-haqqa." Berkata Jibril, "Tuhan kalian berkata yang hak." Kemudian berita tersebut dibicarakan oleh malaikat sampai ke langit terendah, langit dunia. Datanglah rombongan-rombongan jin mencuri berita tentang apa yang Allah katakan di langit. Kadang-kadang belum sampai langit mereka terbakar. Ya, kadang-kadang mereka sempat mencuri berita dan sempat sebelum terbakar menyampaikan kepada yang di bawahnya dan yang di bawahnya menyampaikan kepada dukun-dukun dari golongan manusia. Kadang-kadang mereka menyampaikan satu perkara benar karena dengar di atas sana, tapi satu perkara yang benar dicampur dengan seratus kedustaan. Allah berkata-kata. Banyak hadis hadis yang banyak sekali. Kata Nabi Laisa Baino, Baino turjuman. Nanti ketika hari kiamat Allah berkata-kata dengan hamba tanpa perantara. Fayadha'u kanafahu. Allah letakkan tutupan bagi orang-orang beriman. Allah tanya kepada orang beriman, apakah mengaku dosamu ini? Dibentangkan bagi catatan-catatan amalannya. Dia mengatakan, ya ya Rob, saya akui, saya mengaku ini dosa-dosa saya. Berbicara. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, mengatakan Allah tak berbicara. Bahkan Asy'ariyah dan Maturidiyah pun sama ujungnya. Jadi yang didengar oleh Musa alaihissalam di Gunung Tursina sepakat semua makhluk alam bukan Allah yang berbicara. Sepakat. Yang didengar Musa bukan Allah swt, tapi Allah ciptakan di Gunung Tursina ada makhluk pohon yang bersinar itu yang bercahaya itulah yang berbicara. Allah ciptakan di sana perkataan, bukan Allah yang berkata-kata, Allah ciptakan perkataan. Ya. Bagaimana pohon mengatakan ya Musa innani anallah rabbul al Musa, aku Allah Tuhan pencipta alam semesta. Mungkinkah layakkah pohon berkata demikian? Tak layak. Ya, kita meyakini Quran itu perkataan Allah, hakikatan dari Allah bermula dan akan kembali kepada Allah, perkataan firman-Nya ini. Akan datang satu malam Allah kosongkan semua mushaf tak ada lagi padanya apapun tulisan. Hilanglah wahyu di bumi ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala tak ada lagi yang baca Quran, tak guna Quran turun, tak guna lagi Quran di bumi, Allah satu malam hilangkan semua isi mushaf yang tertulis. Tak tahu lagi orang Allah, tak tahu lagi orang Quran, semua tak tahu. Ketika itulah kiamat datang. Nazala bihir ruhul amin Quran dibawa oleh Jibril Ar-Ruhul Amin ala qalbi Muhammad kepada hati Muhammad khatamin nabiyyin dialah penutup para nabi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam semoga selawat Allah tercurah atas dan ke atas keluarganya anzalahu bi ilmihi Allah turunkan Quran dengan ilmunya wal malaikatu yashhadun seluruh malaikat bersaksi wa kafa billahi syahidan cukuplah Allah sebagai saksi wa annahu ghairu makhluqin Allah dan sesungguhnya Quran itu kalamullah bukan makhluk. Gara-gara ini Imam Ahmad dan sebagian ulama terbunuh. Wa anna suwara wal ayat sesungguhnya surat-surat dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat terdapat dalam Al-Qur'an wal hurufa huruf orang yang terdapat dalam Al-Qur'an al-masmu'at yang terdengar oleh kita, dibaca oleh qari wal kalimat at-tammah kalimat yang sempurna allati ajazat al-insu wal jinnu ala an ya'tu bimithlihi yang mana tak mampu seluruh bangsa jin dan manusia meniru sepertinya, meniru semacamnya semisalnya. Walau kana ba'dhum li ba'din dhahira meskipun mereka saling tolong-menolong satu sama lain, laisa bimakhluqin, bukan makhluk kama qala al-mu'tazilah sebagaimana orang-orang Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan insyaallah di kesempatan yang akan datang. Allahu musta'an la haula wala quwata illa billah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik